Hadirin Bapak Ibu sama yang kami hormati. Ini kesempatan kita belajar untuk warung HKI sebelum saya meninggalkan Jakarta. Kita akan mengupas tentang bagaimana cara bertobat dari harta haram. Dan sebenarnya judul yang kita angkat kali ini adalah uh, judul buku atau judul sebuah paper yang ditulis oleh Dr. Khalid al atau Dr. Khalid al Beliau menantunya Imam Muhammad bin Salah al -Taimin. Dan Fetri itu tidak terlalu besar, hanya 31 halaman. Sehingga insya Allah memungkinkan untuk kita habiskan dalam sekali kajian. Dan pada prinsipnya, tentu saja semua orang yang dia menjadi pengusaha, dia ingin jadi pengusaha yang sukses di akhirat termasuk kita yang ada di forum ini seperti ketika kita memahami betapa pentingnya harta haram bagi kehidupan dan kita memahami betapa pentingnya suasana akhirat yang besok akan kita jumpai bersama. Karena itu, sebagaimana kita menghendaki kita bisa hidup nyaman ketika kita di dunia, kita juga menghendaki kita bisa hidup nyaman ketika di akhirat. Saya tidak akan mungkin menyampaikan tentang bagaimana trik untuk hidup dunia. Latar belakang saya bukan seorang pengusaha. Sehingga kalau saya cerita tentang bagaimana cara sukses dunia tidak nyambung. Karena itu yang kita tekankan adalah bagaimana kita bisa sukses akhirat. Karena seorang pengusaha yang muslim yang dikejar tidak hanya sukses dunia dan dia harus juga sukses akhirat. Baik, prinsip yang pertama. Ketika Anda ingin menjadi seorang pengusaha muslim sukses akhirat, maka pahami bahwa pengusaha muslim, pengusaha sukses akhirat adalah pengusaha yang beriman besok akan ada hari pembalasan. Kita beriman bahwa besok Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban dari setiap harta yang kita miliki. Bahkan tidak hanya harta yang dari mana harta itu kita dapatkan. Bahkan pertanggungjawaban itu nanti sampai pada bagaimana cara kita membelanjakan harta. Hingga saat ini teori ekonomi konvensional yang masih sering kita dengar adalah bagaimana cara mendapatkan untung sebanyak-banyaknya dengan modal yang sedikit eh, sedikit mungkin. Sehingga yang dibahas adalah bagaimana cara masuknya, tapi tidak pernah dikupas tentang bagaimana cara pengeluarannya. Karena itu untuk teori ekonomi konvensional masalah pemakaian harta orang itu tidak pernah diajari bagaimana cara terbaik dalam menggunakannya. Tapi dalam Islam Nabi SAW memberikan peringatan kepada kita bahwa Islam memperhatikan laju masuk dan laju keluar. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya dari mana kita mendapatkannya. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala juga akan bertanya untuk apa kita membelanjakannya. Karena itu saya katakan Allah tugas pengusaha muslim lebih jelimet, lebih berat dibandingkan pengusaha yang tidak beriman dengan hari akhir. Kalau Anda siap menjadi orang yang ingin sukses, ingin jadi pengusaha sukses akhirat, maka bisa jadi Anda akan bertabrakan dengan berbagai macam kepentingan. Bisa jadi Anda nanti akan merasa bahasanya ada banyak hal yang mungkin mulai dikurangi dan bahkan ditinggalkan karena semacam ini kita yakini bisa membahayakan bagi kita ketika di akhirat. Karena itu siap dengan konsekuensi semacam ini. Saya beriman dengan hari akhir, berarti saya harus meninggalkan bagian yang itu dilarang dalam agama meskipun sesuai dengan syahwat kita. Kita ingatkan sebuah hadis yang dilakukan oleh Nurmudi. Rasulullah SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'." Kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat ketika dia tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia ditanya tentang empat hal. Yang hadis ini sering kita dengar. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa an malihi min ainat tasabat wa fi ma Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hartanya. Dari mana harta itu dia dapatkan dan untuk apa harta itu dia belanjakan. Karena itu sebenarnya hadirin kepada Allah kajian tentang masalah harta, tentang masalah ekonomi syariah itu tidak terbatas pada pembahasan bagaimana cara mendapatkan harta yang halal. Juga perlu dibahas bagaimana cara memanfaatkan harta dengan benar. Karena dua hal ini baik pintu masuk maupun pintu keluar semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa jadi Anda yakin semua harta yang ada di rumah saya halal. Tapi siapa yang menjamin penggunaannya benar? Karena itu dua-duanya butuh teori, dua-duanya butuh dibahas. Ini idealnya ketika kita mengupas tentang fikih masalah harta. Karena Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, "An min aina iktasaba?" Hartanya dari mana dia dapatkan? Wa bima Dan untuk apa dia belanjakan? Sehingga tugasnya tidak hanya memikirkan bagaimana cara mendapatkan harta yang halal, dia juga bertugas untuk berkewajiban untuk memikirkan bagaimana cara menyalurkan harta ini pada jalur yang benar. Kemudian hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang pengusaha muslim intinya dia memiliki dua dia memiliki dua prinsip yang tidak lepas dalam usahanya. Pertama, dia memastikan bahwa semua usaha yang dia miliki bersih dari haram. Pengusaha muslim harus bersih dari harta haram. Yang kedua, pengusaha muslim yang sukses adalah pengusaha muslim yang bersih dari utang. Meskipun untuk yang kedua ini transaksinya halal, tapi bisa memberikan akibat yang buruk bagi hamba ketika tidak diselesaikan di, di dunia. Sehingga dua hal ini adalah sumber bencana bagi manusia ketika di akhirat. Harta haram dan hutang yang tidak dibayar. Nah, kalau Anda ingin sukses tidak dituntut karena mendapatkan harta yang tidak benar, bersihkan harta Anda dari dua ini. Pertama harta haram dan yang kedua jangan sampai mati meninggalkan hutang. Nabi SAW mengingatkan tentang manusia yang bangkrut di akhirat. Dan sebabnya adalah karena dua ini. Beliau salam bertanya kepada para sahabat, Atadruna mal muflis? Menurut kalian siapakah itu orang yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab dengan standar dunia. Orang yang bangkrut menurut kami ya Rasulullah, man la dirhamalahu wa la mata. Orang yang nggak punya duit, nggak punya harta. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan. Bagaimana konsep muflis yang diajarkan orang yang bangkrut sebenarnya yang diajarkan dalam Islam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal muflis min ummati. Manusia yang bangkrut di kalangan umatku adalah ya yaumal kiamat bi salatin wa siyamin wa zakatin. Manusia yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala zakat, pahala pahala siang, pahala puasa. Wa ya'ti qad syadara hada. Sementara dia pernah mendolimi si A. Dia pernah mencela si A. Wa qadama hada dan dia pernah menuduh si B. Wa akala mala hada, dia pernah makan harta si C. Wa safaka dama hada, dia pernah menumpahkan darah si B. Wa daraba hada, dia juga pernah memukul si E. Dia punya banyak kedoliman yang dia lakukan kepada kanan kirinya. Bayu hadza min hasanati. Kemudian si A dikasih pahala yang dia miliki, si B dikasih pahala yang dia miliki. Sampai ketika pahala itu habis. Qabla ayyuqda ya- alaihi sebelum semua kewajibannya ditunaikan. Ukhiza min khatayahum wa durihat alaihi tsumma durihat Maka dosa-dosa mereka yang pernah didolimi diambil oleh Allah kemudian dilemparkan kepadanya yang itu kemudian membuat dia terjerumus dalam neraka. Bapak Ibu bisa perhatikan, amal yang disebutkan Nabi alaihi wasallam dalam hadis ini, semuanya amal yang luar biasa. Sholat, puasa, zakat. Yang kata Nabi alaihi wasallam sholat, puasa, ini amal yang bisa menghapuskan seluruh dosa selain dengan besar. As-salawatul khams wa ramadhan ila ramadhan wa jum'a ila jum'a mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Antar sholat lima waktu, Anda tadi sholat subuh, Kemudian sampai dari subuh sampai duhur melakukan banyak dosa. Duhur menjadi penghapus dosa yang, yang dilakukan antara subuh sampai duhur. Kemudian nanti sholat asar menjadi penghapus dosa yang dilakukan antara duhur sampai asar dan begitu seterusnya. Demikian pula ketika kita puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya. Semua yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi kapal dan itu amal wajib yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah abdul amal. Tapi masya Allah amal semacam ini yang yang diperoleh oleh orang ini dengan pahala yang sempurna. kata Nabi SAW, ya yaumal kiamat bi sholatin. Dia datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat. Berarti sholatnya diterima nggak? Sholatnya diterima tidak? Sholatnya diterima. Wasiam, pahala puasa, puasanya diterima. Orang sholat ini, dia bukan ahli bid'ah. Orang ngaji, kenal sunnah, amalnya sesuai dengan ajaran syariat. Kenal sunnah. Makanya amalnya di, diterima. Dia bayar zakat, zakatnya ikhlas. Tidak mengarahkan pujian dari orang lain. Karena kata Nabi, betul-betul dia membawa pahala itu. Artinya amalnya di, diterima. Anda bisa bayangkan. Kalau kemudian kita yang amalnya belum tentu diterima. Amalnya masih pas-pasan. Sementara kita masih punya banyak kedoliman kepada orang lain, apa yang bisa kita andalkan? Nabi SAW berbicara tentang orang yang amalnya diterima, dia bawa pahala sholat, ada pahala berarti amalnya diterima, pahala zakat, pahala puasa. Namun karena dia pernah mendolimi orang lain, ini tidak sanggup untuk menutupi kesalahan dia kepada orang lain. Betapa bahayanya mendolimi orang orang lain. Sampai kemudian dia dilemparkan ke neraka. Karena itu, jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita berbicara tentang masalah pengusaha, hati-hati karena salah satu di antara peluang orang melakukan penerimaan orang lain adalah melalui jalur harta. Kemudian hadirin dimakan Allah, kita tidak akan membahas masalah utang. Ini sudah kita bahas di kajian tadi pagi tentang masalah dari kehidupan untuk global temanya. di kajian kali ini kita akan lebih fokus pada masalah harta haram. Jika kita perhatikan, harta haram yang kita miliki itu sumbernya ada dua. Yang ini Allah ceritakan dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin Wahai orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta kalian dengan cara yang batin, kecuali dilakukan dengan cara tijal melalui perdagangan antara bimbingkum yang dilakukan saling riba. Berarti di situ ada dua jalur. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita jangan sampai dua hal ini dilakukan manusia. Pertama memakan harta dengan cara yang batin harta orang lain dengan cara yang batil. Yang kedua memakan harta orang lain dengan cara yang tidak antarotik. Kalau kita bahasakan pula, maka sumber harta haram berdasarkan ayat ini, yang pertama adalah sumber harta haram dari transaksi yang dilakukan secara saling ridho, tapi transaksi itu dilarang dalam syariat. Seperti transaksi riba transaksi judi, menjual komer, ini semuanya saling rito. Ada seorang pezina, dia di, mahar, kemudian mahar yang dia dapatkan dan hasil zina yang dia yang didapatkan oleh konsumen saling rito, meskipun cinta hanya semalam, bahkan sejam. Kemudian yang kedua, ada harta haram yang didapatkan dari transaksi yang Zairu antaradin yang tidak saling rito yaitu transaksi kebalikan. Ada orang yang mendapatkan harta haram dengan cara korupsi atau menipu atau harta haram dengan cara memaksa mengambil harta orang lain secara paksa. Zosok. Dia merampas harta orang lain. Semua ini adalah mendapatkan harta haram dengan cara yang tidak saling saling rito Kalau kemudian kita ditanya, dari dua sumber harta haram ini ada yang saling ridho dan ada yang tidak saling ridho mana kira-kira yang dosanya lebih besar? dua-duanya tidak bisa dibandingkan dan kualitas semacam ini tergantung pada bagaimana semangat manusia untuk merasakan bahwasanya itu adalah sebuah dosa dan Kualitas dosa juga bergantung pada seberapa besar mafsadah yang ditimbulkan, kerusakan yang ditimbulkan karena kesalahan yang dia lakukan. Bisa jadi terkadang ada dosa korupsi yang itu lebih besar daripada riba. Karena mafsadahnya sangat besar. Bisa juga kadang ada dosa riba yang itu eh, yang itu dosanya lebih besar daripada korupsi. Kembali kepada seberapa besar mafsadah yang akan ditimbulkan. Karena itu di kesempatan kali ini kita akan mengupas lalu bagaimana caranya agar kita bisa takhalus membebaskan diri dari dosa akibat sumber harta haram baik yang bersumber dari transaksi saling riba atau transaksi yang ada unsur kezaliman. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kita akan awali bagaimana cara bertobat dari harta hasil kezaliman. Yang pertama, sebelum kita membahas cara bertobatnya, kita akan bahas dulu siapakah pemilik harta hasil kedoliman. Kalau ada orang yang dia merampas harta orang lain, atau dia mencuri harta orang lain, kemudian harta itu ada di tangan orang tersebut selama bertahun-tahun, Apakah kepemilikan harta ini menjadi berpindah karena sudah dilupakan oleh pemilik pertama? Pada saat ada seorang pejabat yang dia korupsi, tidak ada satupun rakyatnya yang tahu kecuali yang sudah ajudannya. Kemudian tidak ada satupun yang merasa dia dirugikan dengan kezaliman korupsi yang dilakukan oleh pejabat ini. Setelah itu berlalu eh, beberapa tahun, apakah kemudian kepemilikan harta ini berpindah karena mereka sudah tidak lagi peduli? Jawabannya, bahasanya ulama sepakat. Ketika ada orang yang mengambil harta orang lain dengan cara yang haram, maka harta itu menjadi milik sahibul mal kapanpun waktunya. Sekalipun dia mengendap di tempat orang yang mengalami tadi dalam kurun waktu yang sangat lama, kepemilikan harta itu tetap menjadi milik dan haknya pemilik pertama. Dan ini dengan sepakat ulama. Saya sebutkan keterangan Ibnu Hubairah. Ibnu Hubairah mengatakan wattafaqu annahu yajibu 'alal ghasibi raddul maghzubi in kanat aynahu in kanat aynahu qa'imatan. Para ulama sepakat wajib bagi orang yang merampas harta orang lain untuk mengembalikan harta yang dia rampas itu Ingkanat ainuhu qaimatan selama hartanya masih ada. Yang pernah dirampas masih wujudnya masih ada. Kalau uang jelas ada. Kalau barang barangnya belum rusak. Maka wajib dikembang, dikembalikan. Ini menunjukkan bahasanya kepemilikan harta itu tidak berbeda. Karena itu mengingat kepemilikan harta ini tidak berpindah, upaya apapun yang dilakukan oleh seseorang yang sering kita kenal dengan money laundering, pencucian harta, ini tidak akan mengubah status kamu meninggal. Saya ulang, harta ini milik siapa? Yang ini Sehingga upaya apapun yang dilakukan oleh seseorang terhadap harta ini tidak akan mengubah status kepemilikannya. Makanya kemudian ulama menyatakan bahwa harta kaum dari hasil kedoliman itu sama dengan harta yang haram ainan harta yang haram karena zatnya bagi yang disembelih oleh orang kafir kemudian diajarkan kepada muslim setelah itu diajarkan lagi kepada muslim yang lain jadi halal dan haram tetap ini namanya haram karena zat berpindah ke tangan siapapun tetap haram seperti itu pula harta haram karena kedoliman ini masih menjadi milik Orang yang didolimi Apapun yang manusia Tidak akan mengubah Status kepemilikan Mau dia cuci, dia kasihkan orang lain Dia biarkan orang lain Tetap ini menjadi milik Pemilik pertama Sehingga Kita jangan berpikir Saya dapat sum, uh, sumbangan Hasil korupsi dari seorang pejabat karena saya adalah orang yang menerima sebagai bentuk hadiah maka ini halal bagi saya tidak benar. Selama kita tahu itu hasil korupsi, selama kita tahu ini hasil mendolimi orang lain, maka harta itu tetap menjadi milik orang yang didolimi. Kalau itu kita pegang, maka kita pegang harta harta Allah Sebagai perbandingan yang sebenarnya nanti kita akan bahas, ini berbeda kalau harta haram itu kita dapatkan dari hasil yang tidak ada unsur kedoliman dari hasil yang tidak ada unsur kedoliman saling ridho tadi yang kedua harta haram dari hasil saling ridho contohnya riba anda misalnya diberi hadiah oleh seorang rentenir atau anda keluar ke rentenir kemudian dikasih nafkah oleh orang ini padahal uangnya semuanya hasil riba hasil rentenir bolehkah diterima Bolehkah diterima? Jawabannya diperbolehkan dan statusnya sebagai hadiah bagi kita haram bagi dia. Mahum? Karena dalam kondisi seperti ini perpindahan perpindahan e, transaksi harta mengubah kondisi dan hukum harta. Ada kaidah namanya ada kaidah yang menyatakan tabatul sababil milfi kata batil ahyan perubahan sebab kepemilikan sama dengan perubahan hukum benda. Tapi ini berlaku khusus untuk harta yang diperoleh dengan cara an tarik. Harta apa yang diperoleh dengan cara saling betul. Dia eh, misalnya ada orang yang pernah menjual kamar, kemudian dia dapatkan uang, setelah itu dia berikan ke kita. Kita tahu tetangga saya ini sukanya jual suka sukanya kadang adu ayam. Kemudian dia kasih sesuatu ke kita. Boleh diterima? Boleh. Karena semacam ini didapatkan dengan cara antaronis. Beda kalau itu harta korupsi, hasil menipu, malah kalau preman atau kosong dan seterusnya. Kemudian dia berikan kepada orang lain ini tidak berpindah kepemilikan, tetap menjadi milik orang lain. Kemudian hadir di dimakan Allah. Lalu bagaimana jika harta ini rusak? Kalau uang jelas ada gantinya. Sekarang kalau barang, bagaimana jika ada harta haram yang diperoleh dengan cara ini tadi rusak? Maka di sana ada dua pendekatan yang disampaikan oleh ulama. Kalau harta haram itu harta yang misliyah, harta misliyah itu ada gantinya. Contohnya ya, dia nyolong sandal dengan merek tertentu. Untuk mencari gantinya gampang, tinggal cari di toko sandal. Ternyata sandal ini rusak. Maka dia wajib mengganti dengan sandal yang serupa. Selama masih ada penggantinya, ada gantinya, dia tidak boleh bayar dengan uang. Dulu kamu kan maling sandal saya, sandalnya merek batas kemalikannya nggak boleh terus duit ya. saya kalau suruh nyari sandal seperti itu susah nanti harus ke toko nggak bisa pokoknya kamu harus datang ke toko nyari sandal itu dan dikembalikan kepada pemilik karena usaha mencari sandal itu usaha mencari sandal itu termasuk usaha yang diperhitungkan sehingga nggak boleh dan sudah kalau itu tak bayar duit saja nggak bisa harus dikembalikan dalam bentuk penggantinya. Ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW pernah di rumahnya Aisyah radhiyallahu Tiba-tiba ada salah satu madunya Aisyah. Siapa madunya Aisyah? Delapan orang, delapan wanita. Menurut riwayat, menurut riwayat madunya Aisyah ini adalah Zainab. Mengantarkan makanan kepada Nabi Sallallahu melalui pembantunya. Ini Nabi SAW sedang bersama Aisyah, jatah gilirnya Aisyah tiba-tiba diganggu dengan makanan dari Zainab. Kalau Anda sedang berdoa dengan istri, tiba-tiba dapat SMS mesra dari orang lain. Kira-kira bagaimana suasananya? Dia akan panas. Meskipun orang lain ini adalah istri yang kesekian kalinya. Akhirnya Aisyah marah. Begitu tahu ini pembantunya Zainab, langsung dilempar, di tampang itu piring jatuh darah. Kemudian Nabi SAW dengan sabarnya mengambil pecahan-pecahan piring tadi sambil dia mengatakan warbat ummuka ibumu lagi cemburu. Setelah itu Nabi SAW menyuruh tolong jangan pulang dulu. Beliau ke dapur dan mengambil piring yang serupa untuk dikembalikan kepada dirinya. Maka merusak atau orang lain, mendolimi atau orang lain tidak boleh diganti pakai duit, tapi diganti pakai harta yang serupa. Kemudian yang kedua, harta yang sifatnya kimia, kimia, kimia itu harta yang dia tidak memiliki yang semisal, tapi punya nilai. Misalnya, anda memiliki sebuah barang yang sangat cantik hasil impor tidak ada di Indonesia. Dicuri orang. Kemudian oleh pencuri karena dia teledor rusak. Mau dikembalikan lagi? bisa. Mau nyari harus keluar negeri bingung dia. Nah ini nanti selanjutnya menjadi harta kimia. Ada nilainya tapi tidak mendapatkan tidak dimungkinkan untuk mendapatkan yang semisal. Ini bisa dikembalikan dalam bentuk uang bisa dikembalikan dalam bentuk uang. Sekarang yang jadi masalah adalah kalau dikembalikan dalam bentuk uang, terus pakai standar harga yang mana? Karena bisa jadi barang ini naik turun. Di sana ada banyak pendapat ulama, ada yang mengatakan standar harganya adalah harga ketika barang ini dicuri. Ini pendapatnya karena Hanafiya dan Malikiyah. Dan ada yang mengatakan harga ketika barang ini hilang. Ini pendapatnya kembali. Dan yang ketiga harga ketika atau harga tertinggi dari sejak dicuri sampai hilang. Ini pendapatnya Syafi'iyah. Setelah ini bagaimana cara ulama membahas cara bertobat dari harta haram. Dan pendapat yang benar dalam hal ini adalah pendapatnya Syafi'iyah. Dia mendapatkan beban terberat, dia harus bayar dengan nilai harga yang tertinggi dari sejak diambil sampai hilang. Ini kalau terjadi perubahan Baik, kita lihat nanti. karena semacam ini tidak banyak terjadi di tempat kita. Berikutnya adalah bagaimana jika nilai barang itu berkurang. Ada orang yang mencuri tempe. Dia mencuri tempe satu pot. Tempe hanya dalam kurun waktu sehari dia nilainya berkurang. Maka ketika tempe ini mau dikembalikan, dia harus memberikan ganti ganti rugi. Ini pendapatnya jumhur ulama. Kembalikan TMP-nya plus ganti rugi. Kalau kemarin harganya bisa 5 juta, sekarang harganya tinggal 3 juta, kembalikan TMP-nya yang senilai 3 juta tadi ditomboi 2, 2 juta. Ini pendapatnya jumhur. Kemudian yang kedua pendapatnya Hanafiyah kalau terjadi semacam ini, maka barang yang masih tersisa dikembalikan plus ganti rugi kerugian kecuali jika barang itu adalah barang ribawi. Sebagai contoh ya, ada orang yang mencuri berlian, mencuri berlian. Ternyata dia pakai. Kalau kemudian emas di situ ada berliannya atau perhiasan yang tidak ada berliannya, akan mengalami penurunan nilai. Semakin lama dipakai, nilainya semakin semakin kurang. Maka pada saat dia tobat, kemudian mau mengembalikan. Menurut Hanafiyah, dia kembalikan cincin itu, tapi tidak boleh ada tidak boleh ada tambahan, meskipun nilainya ber, berkurang. Berbeda dengan matanya jumbo mencuri cincin, kemudian nilainya turun karena saya dipakai, kalau dikembalikan harus ditambahin ganti ganti rugi. Dulu waktu kamu curi harganya 10 juta, sekarang tinggal 7 juta karena ada pengurangan nilai, maka harus tambahin 3, 3 juta. Dan insya Allah dapat ini yang lebih benar, sebagaimana yang dinilai oleh Dokter eh, Khalid ini lebih kuat karena ini tidak ada unsur jual beli. Tapi ini adalah mengganti kedoliman yang pernah dia lakukan. Kemudian berikutnya, ketika ada orang yang mengambil harta haram dengan cara yang dolim, lalu harta itu menghasilkan keuntungan. Siapakah yang berhak atas keuntungan itu? Sebagai contoh, ada orang yang pernah mengambil harta orang lain, kemudian harta itu diinvestasikan. Dia korupsi, setelah itu dia diinvestasikan. Dia putar sampai menghasilkan dua kali lipatnya. Baik, sekarang milik siapa keuntungan ini? Kalau dia mau bertobat, di sana ada empat pendapat ulama. sebutkan semuanya kan? Baik, saya sebutkan dua saja. Pendapat yang pertama, ini pendapat yang Syekhul Islam dan beberapa ulama kembali lainnya. Ketika ada orang mengambil harta orang lain secara zalim, kemudian harta itu menghasilkan keuntungan, maka untung ini dibagi dua. Harta pokoknya dikembalikan, untungnya dibagi dua. Sebagian diserahkan kepada pemilik harta karena status dia sebagai robulman, pemodal. Dan sebagian bisa dia ambil karena statusnya sebagai mudorin pelaku usaha. Meskipun tadinya ketika dia ngambil dengan cara yang haram. Ini pendapatnya Syekhul Syekhul Islam. Pendapat ini lah buat punya alasan kuat. Meskipun sebenarnya secara pribadi saya tidak setuju. Alasan kuatnya adalah hadis yang dilihatkan oleh Bukhari. Umar bin Khattab itu punya dua anak laki-laki kakak beradik Abdullah bin Umar dan Ubaidillah bin Umar kakaknya Abdullah, Ubaidillah akhirnya. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah di Madinah, Abdullah dan Ubaidillah ini pergi ke daerah Basrah untuk satu kepentingan tertentu. Dan ketika itu di Basrah yang memimpin jadi gubernur adalah Abu Musa al Ashari, radhiyallahu taala anhu majma'in. Kemudian ketika mau balik ke Madinah, Abu Musa Bingung. Dia mikir, barangkali ada sesuatu yang ingin saya titipkan kepada kamu untuk disampaikan kepada Umar bin Khattab. Tunggu dulu. Saya ingat-ingat. Kemudian setelah itu Musa bilang, ya ini ada harta hasil fight, harta hasil fight, harta rampasan perang yang didapatkan dari negeri kafir tanpa melalui kontak senjata. Intinya ada harta milik negara. Nah daripada nanti Abu Musa nyuruh orang lain bayar, maka tidak lebih baik nitip saja kepada dua putranya Umar. Tentu saja sangat dipercaya karena di sini ada Abdullah bin Umar seorang sahabat dan Ubaidillah bin Umar adiknya. Dua-duanya putra Umar. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah menerima harta itu dipakai untuk modal usaha. Jadi dia mulai di kota Basra. Kira-kira barang apa yang dibutuhkan di Madinah itu harta negara dipakai untuk modal usaha pulaan. Setelah itu dia pulang ke Madinah sambil membawa harta tadi. Atau sambil membawa barang dari hasil pulaan tadi. Terus dia jual sampai untuk besar. Nah Umar begitu tahu karena di situ ada suratnya. Ada tulisannya nilainya sekian dinar. Kemudian diberikan di hari ini tanggal sekian. Umar begitu tahu marah Nah, ini tidak aman. Oh cuma di TV kok dipakai. Buatan. Tapi caranya boleh tidak? Saya Islam memahami ini caranya boleh. Ini cuma titipan dan hukum asal wasiat itu nggak boleh dimanfaatkan. Makanya Umar akhirnya apa yang terjadi? Umar radhiyallahu mengatakan, "Adya wanita, serahkan semuanya plus untungnya." Anaknya nggak mau. Abdullah diam saja, Ubaidillah ngeyel. Enggak bisa Bapak. Kalau ini tadi rusak, kalau ini tadi rugi, uh, eh, dagangan saya ini rugi, saya pasti akan tanggung kerugian itu. Jadi nggak bisa kok untung ini kemudian saya serahkan semuanya. Apa jawab Mas? Ya, pokoknya serahkan semuanya. ya warifat. Serahkan semuanya, modal dan untungnya. Tapi Ubaidillah tetap ngeyel. Sampai akhirnya ada seorang sahabat yang lain yang menasihati orang. Ij'alhu kiraman. Coba kamu jadikan kasus ini sebagai transaksi mudharabah. Anggap saja harta negara itu modal dari negara untuk dua putramu dan dua putramu sebagai mudor mudorin. Maka berarti harta e, negara sebagai pemodal dan putra Umar ini sebagai pelaku usaha keuntungannya dibagi dua. Kemudian Umar setuju dengan usulan ini dan itu disajikan para sahabat. Akhirnya uh, dua putra Umar ini mendapatkan setengah dari keuntungan yang mereka dapatkan. Ini yang dijadikan landasan oleh Syekhul Islam harta haram yang didapatkan oleh seorang dengan cara dolim kemudian dikembangkan ternyata berhasil menghasilkan keuntungan maka pelaku usaha berhak mendapatkan berapa mendapatkan bagi hasil tentang berapa persennya terserah kesepakatan. Kemudian pendapat yang kedua dan ini pendapat Hanafiyah serta Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Pelaku usaha atau orang zalim ini wajib menyerahkan semuanya tanpa kecuali. Wajib menyerahkan semuanya tanpa kecuali termasuk untungnya. Mereka beralasan dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Turmudi, "Man ahya ardan maitan fayyala walaysa laysa li irqil zalimi haqqun." Siapa yang menggarap tanah tak bertuan, dia berhak untuk mendapatkannya. Dan keringat dari usaha yang zalim tidak punya hak. Ini sabda Nabi SAW. Wa laysa li irqil zalim haqqun. Usaha dari keringat yang zalim tidak punya hal. Dari keringat yang zalim artinya dia mendapatkan usaha itu dengan cara mendolimi orang lain kemudian menguntungkan. Maka untung ini bukan hanya tapi hak orang yang didolimi. Sehingga insya Allah yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat yang kedua bahwa harta haram yang didapatkan dengan cara yang zalim kemudian menguntungkan ini semuanya dikembalikan kepada pemiliknya karena aslinya dia tidak berhak untuk menggunakan dengan uh, pernyataan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keringat hasil ketoliman tidak memiliki hak. Hadisnya Abu Dawud, Tirmidzi dan disahkan oleh Imam al Kemudian hadis yang dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara membacanya. Para ulama memberikan rincian sebagai berikut. Yang pertama, Harta itu mungkin untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Artinya pemiliknya ada, dia bisa menjumpainya, dia bisa mendatanginya, dan bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Jika seperti ini kondisinya, maka dia wajib mengembalikan harta itu kepada pemiliknya, tidak boleh ditunda. Ada misalnya orang yang mengambil harta orang lain dengan cara yang haram, dia tahu siapa pemiliknya, pemiliknya ada di sana atau alamatnya, wajib segera dia kembalikan. Karena Nabi salah salah bersabda, al yatima afadat hatta dia. Orang yang setiap orang menanggung apa yang dia ambil sampai dia kembalikan. Diambil dengan cara yang zalim. Yang jadi pertanyaan begini, Terkadang banyak orang ketika dia mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim, bisa dipastikan dia akan malu kalau kemudian berhadapan dengan orang yang dizalimi. Terus bagaimana cara mengembalikannya? Apalagi kalau kemudian yang punya itu polisi atau aparat. Ini lebih menakutkan lagi. Dan saya pernah mendapatkan aduan. Ada orang yang curhat dia pernah mencuri namanya polisi. Bingung dia. Sementara dia stres ini harta haram, saya mau kembalikan kalau saya harus berhadapan dengan Pak Polisi kira-kira apa yang terjadi? Terus bagaimana solusinya? Jadi siapa yang dimakan Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya kewajiban dia itu, Pertama mengembalikan harta itu dan yang kedua minta maaf. Kewajiban yang dilakukan dua ini. Untuk yang pertama, tidak ada cara tertentu yang disahkan oleh Nabi Sallallahu yang penting adalah Anda yang sampai Anda bisa lewat kurir atau dititipkan orang lain atau ditaruh depan rumahnya kemudian hilang. Atau pura-pura Pak saya tadi kok nemu di situ ini kayaknya punya bapak. Yang penting sampai. Nah yang jadi masalah adalah yang kedua ini Bagaimana cara minta maafnya Apa pakai surat Dengan hormat dari pulang kemudian disampaikan permintaan maafnya. Padahal belum tentu dia dimaafkan. Karena mungkin kekecewaan dia ketika harta ini hilang, HP ini hilang lebih besar. Saya sudah beli gantinya kok baru dikembalikan. Terus bagaimana caranya? Maka untuk yang kasus seperti ini rinciannya dulu. Jika ketika minta maaf dikhawatirkan akan menimbulkan masalah lebih besar pada padanya, saya sudah minta maaf, tapi ternyata malah saya di penjara. Saya mau minta maaf malah saya ditolimi. Maka sebaiknya dia tidak minta maaf. Atau dia bisa minta maaf dengan surat karet. Yang penting tidak salah, Kenapa? Karena nanti kalau kemudian dia e, menghadapi orang ini, bisa jadi akan muncul penerimaan yang lebih lebih besar. Gara-gara sadar masuk penjara. Ini contoh bagaimana orang itu kadang kata emosinya sampai kedoliman kecil dibalas dengan kedoliman yang jauh lebih besar. Maka sebaiknya tidak perlu kita minta maaf. Ini dibiaskan dengan kasus riba. Orang kalau melakukan riba, ini mencela aib orang lain. Para ulama membahas apakah wajib minta maaf kepada orang yang digibah. Ada dua pendapat di sana dan yang lebih kuat adalah tidak wajib minta maaf. Kenapa kalau tidak wajib minta maaf? Wong ini mencela aib orang lain. Karena kalau ini minta maaf bukan menyelesaikan masalah malah nambahin masalah. Harusnya dia nggak tahu, dia lebih nyaman dengan kondisi tidak tahu kalau dia dicela. Begitu dia cerita, oh, kamu tadi tak gerenengi, tak dibayi sama si bulan bulan pulang sakit hati dia. Akhirnya yang awalnya akrab malah musuhan dia sendiri menjadi penyebab terjadinya adu domba, nggak aku. Sehingga lebih baik tidak nggak usah minta maaf, tapi ada cara tempatnya. Puji orang itu di tempat yang salah, di majelis ya. Kalau kita mengimbau orang itu di depan lima orang, semuanya kita tahu siapa saja pesertanya. Nanti kalau ketemu lagi lima orang ini, jangan lupa memuji orang yang pernah kita Gitu. Minimal kita akan menuntut Allah eh, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu yang diberikan oleh para ulama agar tidak menimbulkan masalah yang lain besar. Kemudian yang kedua, kalau memungkinkan untuk minta maaf dan tidak menimbulkan masalah yang besar. Ini berhubung yang didolimi Pak Salim. Kayaknya nanti kalau saya minta maaf gak bakalan Pak Salim marah. Atau bahkan sebaliknya bisa jadi malah dipekan itu. Akhirnya dia beranikan diri dan tanya, Pak, kemarin saya ambil HP-nya Bapak. besok bapak apa-apa pulang saja. Ini kalau seperti ini yang terjadi, maka dia harus minta maaf. Dia bisa prediksi apakah kira-kira nanti dimaafkan atau tidak dengan eh, mengukur indikasi yang dia pakai. Kemudian berikutnya, yang pertama tadi memungkinkan untuk dikembalikan, yang kedua kebalikannya berarti tidak memungkinkan untuk dikembalikan bagaimana kalau ada harta haram yang diambil dengan cara yang dolim tapi tidak memungkinkan untuk dikembalikan di sana ada dua pendapat ulama pendapat pertama mengatakan tidak ada kesempatan bagi orang ini untuk bertobat sehingga apapun usahanya dia tidak bisa berdoa karena tidak memungkinkan untuk dikembalikan. Contohnya bagaimana tidak memungkinkan untuk dikembalikan? Contohnya mengambil harta haram yang menjadi hak seluruh umat. Korupsi harta negara. Siapa pemiliknya? Rakyat. Kalau mungkin ada yang menanggung dia lebih ringan. Kalau nggak ada yang menanggung susah dia ini hartanya milik Umar. Atau mungkin contoh yang lebih Ada orang yang mengambil harta orang lain, tapi dia tidak tahu siapa nama orang itu, di mana dia tinggal, dan itu sudah berlalu selama 50 tahun. Jangan-jangan pemiliknya sudah meninggal, ahli warisnya nggak tahu, bingung. Kepada siapa saya harus kembalikan? Pada saya ingin bertobat. Menurut Butet, dia nggak ada kesempatan bertobat. Sudah, nanti tahu jawab dia. Ini pendapat Kudail Ibn. Karena beliau mengatakan la yataqarrabu ila Allah illa bibayyin. Orang tidak boleh beribadah kepada Allah, tidak boleh sedekah kecuali dengan rasa yang halal. Kalau dia bertobat dengan cara mensedekahkan harta ini atas nama si pulang yang tidak diketahui namanya karena tidak memungkinkan untuk dikembalikan, maka ini tidak diterima oleh Allah karena sedekahnya saja dari harta yang haram. Mohon perhatikan, Mungkin ini salah satu di antara kita ada yang pernah melanggar. Barangkali di usia masih SMA atau SMP, banyak orang membayangkan begini atau menyangka begini. Pada saat kita naik bis atau naik angkot, kemudian turun nggak ya. Perasaannya gimana? Alhamdulillah nggak ditarik. Tapi kita nggak pernah tahu supir angkotnya siapa, pemilik angkotnya siapa, nggak pernah nyatakan nomor polisinya, nggak peduli. Padahal itu berlalu bertahun-tahun yang silam di masa saya masih SMP SMA. Sudah balik belum? Oh, belum. Tinggal di pelosok biasanya telat balik pak. Jadi dia merasa, alhamdulillah nggak ditarik. Atau sebenarnya kita punya kewajiban untuk bayar parkir ternyata nggak bayar. Kalau itu betul kewajiban ya, karena pasti ada yang boleh dikasih, boleh tidak dikasih. Kemudian kita merasa nyaman saja. Wah ini alhamdulillah gak jadi gak ditarik. Ingat ini ada hak orang lain di tangan kita sementara kita tidak tahu siapa pemiliknya. Termasuk juga ketika anda misalnya pas lagi di base dibagi-bagi jajan 2000, 2000 atau 1000, 1000, 1000 Kemudian ketika penjualnya balik ngambili, ternyata ini nggak ikut. Alhamdulillah selamat. Ini zaman kereta masih banyak pedagang anu ya kaki lima, banyak pedagang kantong. Kan? Coba, ini harta orang lain yang kita tidak tahu bisa ini. Terus gimana cara mengembalikannya? Putin dia mengatakan ya sudah urusannya betul di akhirat. Enggak ada cara tobatnya. Sekarang mulai dihitung, sudah berapa kali nggak bayar bis? Waktu SMA. Hah? Atau waktu SMP naik kereta nggak bayar. Ada yang punya hak ini ya. Tapi kita tidak pernah tahu siapa pemiliknya. Kalau naik kereta mungkin kita tahu pemiliknya, ada perusahaannya. Kalau bis umum, ya repot lagi, apalagi angkot. Baik, ini pendapat Udain ini Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa ada kesempatan bertobat baginya. Meskipun tidak diketahui siapa pemiliknya. Terus bagaimana cara bertobatnya? Di sana ada dua pendapat. Jumhur mayoritas ulama mengatakan ada tobatnya. Bagaimana caranya, teknis tobatnya? Ada dua pendapat lagi. Pendapat yang pertama, disedekahkan kepada siapapun atas nama pemilik. Bisa disedekahkan ke fakir miskin, atau ke masjid, atau ke musola terserah atas nama pemilik. Ini pendapat mayoritas di kalangan mayoritas tadi. Dan pendapat ini berdalil dengan riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Ibnu Mas'ud itu pernah beli seorang budak. Ternyata di satu budak ini, kalau kita beli sesuatu kan apapun yang ada di dalamnya menjadi hak atau ikut barang. Kecuali jika barang itu bukan bagian utama dari bukan bagian utama dari yang kita beli. Ada misalnya beli HP, Tentu saja baterainya harus ikut. Kalau beli HP tanpa baterai ya, ya tidak bisa disebut HP. Tapi kalau kemudian beli HP, ternyata di sana ada isi kartu, berisi kartu dan ada buahnya pulsanya. Ternyata kartunya masih ada, dan ada berisi banyak pulsa. Ini milik siapa ya? Milik penjual. Karena yang dibeli HP bukan pulsa. Kecuali kalau sudah ada kesepakatan di awal, ini HP plus bonus pulsa. Sehingga kartu tadi harus dikembalikan. Karena ini ada nilainya ya. Kalau cuma barang kartunya nggak ada nilainya, isinya kan ada nilainya. Baik. Ibnu Mas'ud membeli seorang budak ternyata di kantong budak ini ada uh, apa emas ada emas yang yang cukup mahal. Di sini tidak disebutkan berapa nilainya, berapa gram emas Tapi dia ngantongi barang berharga. Padahal itu sudah sudah pisah dengan penjual. Gak tahu penjualnya pindah kemana. Akhirnya ibu Mas'ud bingung. Maka yang dilakukan oleh ibu Mas'ud adalah atau pada yang jariyah fantadrohu. Kemudian pemilik budak ini, penjual ini balik ke tempat semula ternyata tidak menjumpai Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud sudah pulang membawa budak tadi. Akhirnya oleh Ibnu Mas'ud ketika beliau tahu e, eh, budak ini membawa barang berharga disedekahkan atas nama pemilik orang ini mungkin transaksi ini berada di luar kota tidak saling kenal hanya kemudian beli muda, tapi tidak sampai tukar kartu belum ada ya tidak tukar nomor WA kemudian Ibu Masud pergi ketika orang ini balik Ibu Masud sudah dia sadar tadi di kantong muda itu ada emasnya Akhirnya ada yang masuk disedekahkan. Wa qala kemudian dia mengatakan, "Allahumma hadza an rabbil Ya Allah ini saya sedekahkan atas nama pemilik budak yang pertama, atas nama penjual budak ini. Fa in radiya wal azlam. Kalau dia ridho dengan caraku seperti ini, maka pahalanya menjadi miliknya. Wa in ata fal ajruli wa lahu min hasanati bi qadarihi. Tapi kalau kemudian dia ketemu saya besok, barangkali di lain kesempatan lagi ketemu lagi kemudian nakin, maka kata beliau, pada asuli maka pahala itu menjadi hakku, walau min hasanati dibagi, dan nanti akan saya berikan penggantinya sesuai dengan kadar yang kemarin saya sedekah. Ini uh, keterangan dari Ibnu Mas'ud ketika beliau bertobat dari atau mengembalikan harta yang tidak beliau miliki. Meskipun dalam hal ini Ibnu masuk tidak menjadi orang lain, tapi harta yang ada di tangan, ada di kantong si budak tadi, ini harta milik orang lain, bukan miliknya itu, Mas'ud. Yang kita ambil pelajaran adalah bagaimana cara Ibnu masuk ini mengembalikan kepada pemilik pertama. Beliau memberikan rincian pertama disedekahkan atas nama orang tadi. Sehingga pahalanya kembali kepada pemilik pertama. Kalau nanti di kesempatan berikutnya ketemu, ini tidak langsung gugur Pak. Terus gimana? Ceritakan kepadanya. Kemarin kamu meninggal emas sekian, tapi sudah saya sedekahkan. Kalau kamu rela, pahalanya jadi milikmu. Kalau enggak, ini tak ganti pahala sedekah kemarin jadi milik dia menghukum. Baik. Ini cara bagaimana kita mengembalikan harta orang lain yang bukan milik kita dan kita tidak ketahui pemiliknya atau memungkinkan untuk mengetahui pemiliknya tapi tidak ketemu. Sebagai contoh, dulu misalnya Anda waktu masih SMA, SMP pernah buta atau pernah malah kemudian tobat tinggal dengan Tuhan dulu saya pernah ngambil katanya si pulang ini pondok yang ini tak ambil sedia ingat tapi mereka sudah pisah jauh-jauh sampai ada yang keluar negeri mau reuni saja susah bingung dia gimana cara mengembalikannya artinya daripada nanti keburu mati belum dikembalikan dia sudah. ya Allah ini anak ini atas nama si pulang yang dulu saya utang bayar ini atas nama si pulang yang dulu saya ambil secara paksa saya rampas uangnya dan seterusnya. Dia sedekahkan atas nama orang-orang yang diambil hartanya. Setelah itu, kalau misalnya terjadi relasi, kemudian oh, saya dipertemukan oleh Allah dengan mereka yang hartanya pernah diambil. Maka sedekah kemarin tidak Allah langsung menghapus hartanya. Terus bagaimana? Sambil dia, saya kemarin itu sedekah atas nama kamu, nilai sejarah karena dulu saya pernah ulang belum bayar. Kalau dia setuju, ya sudah tidak masalah, maka pahala jadi milik Tapi kalau dia tidak setuju, ya saya tidak mau pokoknya harus kembalikan. Wajib ada kembalikan. Dan sedekah kemarin siapa yang menjadi pemilik pahalanya? Siapa yang memiliki pahalanya? Orang orang yang mensedekahkannya. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat seperti ya, kata tadi diserahkan kepada Baitul Mal. Diserahkan ke Baitul Mal dan nanti maka bagaimana cara penggunaan harta ini dikembalikan kepada negara. Nah, ini lebih sulit Pak. Kalau Anda memiliki harta atau ada orang yang mengambil harta orang lain kemudian dia ingin melepaskan harta itu, kalau sapinya tidak bisa bebas dipisahkan, lalu dikembalikan ke Baitul Mal teman-teman kita repot ya ini. Bukan kasus biasa itu HP itu luar resmi kita. Mungkin yang bisa kamu baca. Baca yang berat untuk memilikinya, untuk uh, dan urusan bagaimana cara penerbangannya sebagai kepada bahasa. Ini berapa lagi tadi? Syahid. Dan dari salah yang lebih kuat dalam mereka adalah pendapatnya jumhur ulama. Ya, berdasarkan nilai dari Ibnu Mas'ud tadi. Selanjutnya, selanjutnya. Ya. Kalau pemiliknya sudah mati, sementara ada ahli waris, ada ahli waris. Apakah nanti akan menggugurkan tanggung jawab orang ini jika harta itu dikembalikan kepada ahli waris. Sebagai contoh, ada orang yang mengambil harta tetangganya, dia mencuri satu juta milik tetangganya. Kemudian setelah berlalu waktu mungkin lima tahun, enam tahun, pemiliknya meninggal. Kalau dikembalikan di kuburan kan hal mungkin pak. Kita kan saja taruh satu sebelahnya, ah saya kembalikan. Terus bagaimana? Ada riwayatnya. Nah sekarang, kalau dia mengembalikan itu kepada ahli waris, mohon maaf kemarin saya ngambil ini ini bapak, karena bapak sudah meninggal dan sekarang kepada anda sebagai ahli waris. Apakah akan menggugurkan tuntutan besok dari dia atau tidak? Ada tiga pendapat di Pendapat yang pertama, mengukurkan semua tanggungan dunia dan akhirat. Karena mengembalikannya kepada ahli waris sama dengan mengembalikannya kepada pemilik pertama. Ini pendapat jumhur ulama. dia Syafi'iyah dengan tadi. Kemudian pendapat yang kedua, mengumpulkan tanggung jawab dunianya, tapi tidak mengumpulkan akhirat. Dalam hal ini, harta ini, satu juta ini, ketika pemiliknya telah meninggal, maka satu juta ini jadi milik siapa? Harta ini jadi adalah warisan. Harta ini jadi adalah warisan. Sementara harta warisan itu ada ahli waris yang berhak untuk mendapatkan. Sehingga kalau dia kembali kepada ahli waris, saja dunia gugur, selesai. Tapi besok di akhirat belum selesai. Kenapa? Karena dia pernah mendolimi si mayit, setelah dari adanya kesempatan untuk minta maaf. Sehingga nanti hubungan dia dengan waris ahli waris si mayit tidak ada. Tapi hubungan dia dengan si mayit besok di akhirat akan dilanjutkan. Kamu belum mengecewakan saya, kamu data saya satu juta. Tidak dikembalikan ke saya, malah dikembalikan ke anak saya. Bisa jadi dia nuntut duit Ini pendapat yang Malia dan Imam Kemudian pendapatnya yang Islam ini dirinci. Selama harta itu masih ada, maka itu dikembalikan kepada ahli waris dan menguburkan dunia dan akhirat tapi kalau harga itu sudah tidak ada, misalnya itu berjalan kemudian hilang, setelah itu dia mati, urusannya bisa diangkat. Dan insya Allah yang kedua dan yang ini adalah barang yang kedua dalam hal ini ada Imam Ahmad. Ini sebagaimana eh, kasus membunuh, membunuh Siapa yang dibunuh dengan cara yang zalim, maka Allah jadikan bagi ahli memiliki kuasa untuk menuntut pembunuh. Sehingga dalam kasus pembunuhan di sana ada tiga hak yang tidak ada. Pertama hak syariat yang melanggar larangan membunuh. Kedua hak korban dan yang ketiga, hak wali. Hak wali keluarga timur. Untuk pelanggaran hak syariat, mungkin dia bisa bertobat. Karena ini kaitannya dia bisa Allah. Untuk pelanggaran dia dengan hak wali, bisa dilakukan dengan minta maaf. Dan di situ Nabi eh, Allah Subhanahu wa taala memberikan rincian hukuman boleh dibayar oleh dia atau kisos atau dimaafkan. Ini hak siapa? Ini hak wali. Untuk hadiah dengan korban, gimana cara melakukannya Gimana cara mendapat? Karena semua karena dia sudah mati. Dibunuh tentu menyakitkan. Maka balasan sakitnya dia sampai menyebabkan dia mati, gimana cara menjawabnya? kita akan pada keluarga, Allah ini tidak merasakan sakit fisik ketika orang semua keluar. Keluarganya sakit batin karena ada anggota keluarganya yang dia dibunuh. Itu ditutupi dengan dia atau kisos atau dimaafkan. Tapi hati yang dengan korban tidak ada cara penyelesaian yang dibunuh. Mau bisa apa lagi. masih kita boleh ya, kan? Itu kalau saya dimaafin ya, dia baca doanya. Tidak bisa mungkin lagi, Ya dalam ukurannya mungkin barangkali kita lama pulang bulu semua. Sehingga nanti diselesaikan di akhirat. Dan ini tafsir Ibn Abbas bahwa orang yang membunuh tidak ada kesempatan untuk tobat. Dosanya seperti dosa kiri tidak ada kesalahan untuk tobat. Kok bisa? Padahal itu bukan dosa kiri Jawabannya karena ada hak anjuran eh, hak majid yang belum ditunaikan. Makanya nanti selesaikan usul ini ya. Sehingga menurut nanti ada yang dan Rasulullah Riwayat atau yang berapa apa dia betul dan kewajiban dunia kalau punya dia akan tapi hubungannya dengan orang yang didolimi telah ini tidak ada kesempatan yang bisa dilakukan kecuali diselesaikan dulu ya maka dia mengatakan adalah tidak baik ini beberapa dia mengambil harta orang lain dengan cara yang boleh masih punya satu lagi harta haram yang kita ambil dengan cara saling hidup. Bagaimana rincian hukumnya? Yang pertama, jika kita perhatikan harta kaum yang kita ambil dari cara cara itu, itu ada dua. Pertama, pada asalnya harta itu halal. Namun kemudian ditransaksikan dengan cara yang halal. saksikan dengan cara yang haram. Tapi ada tujuan di balik itu yang menyebabkan harta tadi jadi haram. Sebagai contoh, jual beli senjata kepada orang kafir di musim perang. yang jual beli ini mubah, senjatanya mubah. Tapi mengingat senjata ini mau dipakai untuk melayani kaum muslimin, jadinya tahu dari ini boleh buat. Sehingga penghasilan yang haram dari sisi dia membantu orang lain untuk berbuat maksiat. Ada orang yang dia jualan apa? Uh, lem handphone. Atau yang kemarin sempat ramai pistol Aku kan menjual pistol retorkan, tapi ternyata yang beli eh, adalah anda yang tidak terang. Dia tahu ini mau dipakai mazhab. Kemudian dijual di oleh Maimon, dijual oleh apa saya dipakai untuk mazhab beneran. Mau gak mau akan itu masih. Asal yang halal, yang halal, tapi karena tujuannya yang haram, jadinya uang yang dia terima haram. Kemudian yang kedua, harta haram dari hasil transaksi yang haram atau semua beli barang haram. Kata nah, haram dari hasil transaksi yang haram misalnya riba atau transaksi dolar asuransi yang mengandung dolar menghasilkan banyak keuntungan misalnya atau menjual harta yang haram dia jual honor dia jual babi harta hasil zina termasuk hasil perhubungan yang ini semuanya adalah kata Arab. Baik. Selanjutnya yang dibahas dari dua hal tadi. Ketika orang memiliki harta sendiri seperti ini, dia mendapatkan dengan cara saling menolong. Apakah atau siapa yang menjadi pemiliknya? Siapa yang menjadi pemiliknya? Di sana ada dua rincian. Rincian yang pertama ini menjadi milik orang tadi yang menerima harta ini selama dia tidak tahu bahasanya transaksi yang dia lakukan apa. Saya ambil contoh dari ada istri, dalam salah ya. Dalam salah, kita sepakat apa awal sabaran ya? Nanti kalau ada yang nggak tidur tidur dulu. Ya. Baik. Masyarakat kita masih banyak yang meyakini rokok itu halal. Ketika ada orang yang jual beli rokok, dia jual beli rokok menghasilkan keuntungan. Setelah itu dia ngaji Terus ada keuntungan yang haram. Ya, ternyata ini haram. Kemarin toko yang telah dia jual menghasilkan keuntungan tadi menjadi milik siapa? Menjadi milik dia. Dia tidak dilarang untuk memanfaatkannya. Atau dia menjadi pegawai pabrik rokok. Kemudian dia dapat harta dari hasil produksi rokok. Siapa punya hartanya? Dia. Selama dari catatan dia tidak tahu kalau rokok itu haram. Bukan kampanye roh allah sudah ada di mana-mana, masa nggak tahu. Kampanye dia yang menghalalkan rokok juga nggak kalah. Saya yang penting ikut berjalan Ini sudah dan salah satu di antara penghalang orang ini itu halal haram adalah ada syubhat. Intinya selama dia belum itu haram, maka dia punya hak untuk melakukannya. Dan ketika dia sudah tahu setelah dia ngaji kemudian tahu bahwa ternyata ini haram, maka hasil yang dia dapatkan kemarin tetap ini. hak Apa dalilnya? Kemarin kita bahas riba itu diharapkan oleh Allah secara benar. Sehingga dulu penghasilan para sahabat mereka ada sebagian yang didapatkan dari hasil transaksi riba. Namun Allah Subhanahu wa taala perintahkan ambil pokoknya yang belum kamu ambil ibadahnya. Sementara yang sudah di masa silam silahkan dimanfaatkan. Kita bisa lihat di surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Allah menghalalkan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih karena siapa yang telah datang kepada yang peringatan dari Tuhannya Setelah turun ayat warna tiga pantah, Lalu dia berhenti melakukan kasih riba Kata Allah rumah masalah Maka dia mendapatkan harta Atau dia berhak memanfaatkan hasil riba Di masa silam Sebelum turun ayat larangan riba Betapa murahnya Allah Betapa murahnya Allah jadi nggak wajib yang menguras hartanya. Oh, dulu saya hasilnya banyak hampir semua ini. Padahal salah satu di antara sahabat yang mempraktekkan riba itu paman Nabi Muhammad namanya ya. Abbas bin Abdul Muthalib, bapaknya itu Abbas. Dan Nabi Muhammad mengatakan di hadis wa awal riba atau riba Abbas Riba pertama yang saya gugurkan adalah riba Ka'bah bin dosa Thalib untuk membuktikan kesuksesan beliau itu harus kita perang. Sampai pun ini riba yang dimiliki oleh Pak Pak. Tapi di masa silamnya silakan dimanfaatkan. Sebelum turun larangan ayat. Termasuk juga ketika komar itu diharamkan secara bertahap. Dulu para sahabat berniaga dengan ya. kolor. Bahkan kolor ini salah satu komoditas yang paling menguntungkan dari kota Madinah. Ada yang mungkin tinggal di sebuah daerah, di sana ada musim buah. Pada saat buah itu membludak buahnya, harganya turun drastis. Kan gitu ya? Madinah ini kalau lagi musim kolor nggak laku itu baru. Mau makan sendiri Madinah. Terus gimana? Akhirnya mereka makannya cuma ditumpah, tumpuk, tumpah, tumpuk. Kemudian kadang membusuk, terus jadilah uh, apa keluar cairan mengalami fermentasi jadi arak, jadi kolam. Dan itu dimaksudkan menguntungkan. Di sini betul orang semuanya sudah kenyang dengan koma, tapi kalau sudah jadi koma, semakin tua makin koma dijual ke Syam. Dijual ke Syam, daerah ini, Atau dijual ke Yaman. Karena kan ada dua musim ya. Kalau matahari di selatan, Syam dingin banget. Kalau matahari di utara, Yaman dingin banget. Dibuat ini kan hasil daerah orang sama dosa. Sampai mungkin kalau itu pernah dengar bagaimana cerita yang dialami oleh Abu Bakar. Bapak tirinya anak Malik Harta itu orang pernah dititipi harta milik anak yatim untuk dia jaga. Beliau menjadi pengurus anak yatim. Oleh Abu Bakar pada duit ini nganggur, maka lebih baik saya kembangkan. Sebelum turun ayat larangan komer, akhirnya apa yang terjadi? Aku tolak pulaan komer, dia sewa budak, ditumpuk komer yang sangat banyak. Beberapa hari lagi akan dikirim ke sana. Untuk tujuan. Apa yang terjadi? Sebelum khabar sempat dikirim ke Syam, turun ayat yang mengharapkan khabar. Tas berdoa. Betul. Kita bisa bayangkan itu bukan harta miliknya. Milik anak yatim yang seharusnya dia jaga, maunya dikembangkan, dipakai tulis seperti itu tiba-tiba harus digagalkan. Ya yang bisa tolak. Berulang-ulang dia bolak balik kepada Nabi SAW. Barangkali ada celah untuk diperbolehkan. Ya. Ini sama dengan kayak kita ya. Ini ada banyak ustaz yang tidak pendapat. Cari yang lain yang didengar lainnya. Ya untuk nggak bolak balik mendengar Nabi SAW minta fatwa yang Rasulullah ini harta anak yatim. Gimana sih apa yang bisa saya gunakan untuk ganti? Tapi Nabi SAW tetap melarang. Yang terakhir Abu Bakar minta saran. Bagaimana? Kaifa lalu az'alu khamran? Gimana kalau khamr itu saya sekalian saya presentasi lanjut nanti sampai jadi suka karena suka kan halal ya. Kalau suka halal bisa dijual. Sehingga insya Allah ruginya nggak besar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, la, nggak ya boleh. Itu kira-kira kalau kita bagaimana? Saya khawatir kok bunuh diri. Nabi Sallallahu ah, hari itu buang dibuang semuanya. Makanya dalam banyak cerita dengan banjir Komar ya, becek Komar bukan banjir Komar, becek Komar dengan karena mereka lagi numpuk Komar untuk dijual Syam. Nah, berarti sebelum kejadian itu mungkin tawa dulu ya, banyak uang yang dihasilkan dari hasil jual Komar. Tapi mereka tidak diwajibkan untuk semua semuanya, jual semua orang muda. rumah masa dia mendapatkan hak dari hasil sebelumnya yang itu belum diketahui bahasanya orang tahu. Maka kalau semua transaksi yang saling ridho dan dia tidak tahu lagi itu haram, hukumnya harta itu halal bagi pemilik karena tidak tidak tahu. Kemudian yang kedua, setelah orang itu tahu, dia tahu dia yakin bahasanya transaksi ini haram. Ketika biaya kecuali transaksi haram, ulama sepakat harta itu bukan miliknya. Jadi saya tahu kata ulama ulama. Tapi karena dia misalkan kami di mana tidak ada pilihan lain yang bisa menarik dari Allah selain rokok, tidak jadi yang untuk lepas dari rokok. Artinya dia tetap jual rokok dan nggak hasilnya terbuat. Terus bagaimana ya? Karena dia sudah tahu rokok itu haram maka penghasilan ini bukan milik. Keuntungan pokok hasil jual beli rokok ini bukan milik. Ini sebagaimana yang Allah katakan dalam ayat yang tadi kita sebut, Farja al-mu'idatu di rabbi Para Pada salah bahwa amru Allah. Siapa yang sudah turun ayat larang riba, kemudian dia berhenti dari riba, maka harta riba di masa silam silahkan dinikmati menjadi haram. Walaupun ada namun siapa yang balik lagi melakukan transaksi riba setelah tahu riba itu haram, paulah tidak ya asalnya, maka dia perlu neraka. Artinya dia maka dalam haram dan itu kan haknya. Jadi setelah dia tahu riba haram, kok masih bertransaksi riba, hasil ribanya bukan hartanya. Nah kalau itu bukan hartanya, lalu ya siapa pemiliknya? Siapa yang menjadi pemiliknya? Yang pertama, ulang berikan rincian ya. Yang pertama, bahwa harta ini keluar dari kepemilikan, keluar dari kepemilikan pemilik pertama, keluar dari kepemilikan korban, konsumen. Tadi dia jual rokok, artinya jual barang haram. Satu bungkus berapa? Alhamdulillah dari yang tidak mengalami. Kan berapa Dua belas. Bukan menutup ya, ini kesarangan Satu bungkus belas ribu belas ribu ini tidak berupa duit diganti dengan barang haram. Menurut Arabia Imam Ahmad satu Imam yang dan beberapa penyeluruh Islam, 15 ribu ini telah keluar dari kepemilikan konsumen. Kenapa? Karena dia berikan uang tadi dengan rela, rela Tidak ada unsur paksa. Meskipun yang dia dapatkan barang dan barang kan apa tidak ada nilainya dalam syariat. Seharusnya ini dibuang. Namun ini tidak berhak untuk menarik kembali duitnya karena dia berikan itu secara sembarangan. Saya berikan contoh yang lebih ekstrim misalnya ya. Judi, judi itu sekarang kan? Yang kalah yang ngasih duit kepada yang menang. Setelah itu yang menang ini bawa pulang. Apakah kepemilikan duit dari yang kalah tadi telah pindah atau memasuki menjadi hak milik yang kalah atau sudah keluar dari kepemilikannya? Jawabannya sudah keluar dari kepemilikannya. Karena dia serahkan harta itu dengan ya. cara yang sesuai kerelaannya. Tidak ada unsur masalah di sana. Meskipun dengan cara yang sama. Ini pendapat Hanafiya, yang berangkat dan Syaikhul Kemudian pendapat yang kedua, bahasanya harta itu tetap menjadi hak milik korban, hak milik konsumen. Karena meskipun dia dapatkan dengan atau dia berikan dengan cara rela, karena ini dari hasil akar yang batal. Dari hasil akar yang batal. Dalam akar itu ada iwat, ada ada ya, ada Mawud. A beli rokok 15 ribu. Maka rokok ini iwan A namanya Muawud. Ya. Salah satu di antara syarat agar akad itu sah menurut Malikiyah dan iwan dia harus halal. Iwatnya harus halal. Kalau iwatnya tidak halal, maka duit masih menjadi hak miliknya. Oh. Sekarang barang halal dan barang haram tidak ada nilainya dalam saya. Sehingga pada saat dia beli rokok bayar enam ratus ribu, kemudian dia dapat rokok, kok penjualnya tobat? Maka kalau dia mengikuti madhab yang Maliki dan Syafi'iyah, 15 ribu ini tetap menjadi milik kok ini. Sehingga seharusnya kembali. Kemarin kamu beli barang kamu dari saya, itu juga kembalikan. Ini menurut panitia dan Kemudian pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang benar, ini pendapat yang Ibnu bahwa uang ini bukan milik penjual dan bukan milik pembeli. Sehingga uang ini tidak ada pemiliknya. Uang ini tidak ada pemiliknya. Kenapa? Karena pembeli telah memberikan uang tadi secara rela dan penjual menerima uang ini dengan akal yang batal. Sehingga Malaysia yang pertama tidak yang kedua dua-duanya tidak lagi memiliki hak milik terhadap uang tersebut. Ini berdasarkan hadis yang diberikan oleh Abu Bakar. Mungkin ada orang yang ada di ini. Nabi SAW pernah mengutus beberapa orang untuk ditunjuk sebagai kami zakat. Salah satunya yang diambil ketika itu ada orang sahabat namanya Ibnu Udhiyah. Ibnu Udhiyah. Nah Ibnu Udhiyah ketika menjadi beliau menerima hadiah dari orang yang berada. Ini zakat kalian, ini untuk ada sebagai hadiah. Jadi dia bisa kepada Nabi yang ya Rasulullah ini zakat yang diberikan ke saya, ini hadiah milik saya dan orang Pada kami ibu Allah pada imam hadiah ini waktu dan waktu haram. Tapi diberikan ke saya yang menjadi kesimpulan di situ Nah, Nabi adalah tidak menyuruh kepada ilmu rupiah. Kalau begitu kembalikan uang ini kepada pula yang ngasih kamu dari iya. Terus jadi sini lagi uang ini oleh Nabi SAW diserahkan kepada ulama. Bukan miliknya ilmu rupiah dan bukan pilihnya adalah orang yang memberi tadinya. Kita kasih contoh menerangkan di dalam wakil. Seorang karyawan awal menerima komik karena hasil kerja di perusahaan. Kalau dia terjadi, eh, sekalipun dia di bagian luar pemasaran, ini yang paling yang paling awal. Atau dia memasok barang ke konsumen yang lain. Kalau misalnya dia dikasih waktu, ini milik siapa? Enggak, milik yang kasih harus kembali. Satu kami yang menerima. Dua-duanya tidak memiliki haji. Tapi milik bersama yang menggaji orang ini Kalau itu negara, ya itu Karena ini perusahaan, kembalikan ke perusahaan. Ini waktu pikiran dikembalikan ke Bukan dikembalikan kepada orang yang kita kasih hadiah. Ini kita sebutkan dari peristiwa ideologinya yang dilakukan oleh Bukhari Muslim Nabi SAW yang menyuruh untuk mengembalikan badannya. Baik. Selanjutnya cara obatnya. Cara obatnya Berangkat dari persisian tadi siapa pemilik harta ini, maka orang berbeda pendapat dalam menentukan bagaimana cara obatnya. Sebagian orang mengatakan dikembalikan kepada pemilik ini berhasil berhasil siapa? Iya. ada yang ada? nggak? ini ada sapi ini. Karena dia mendapatkan uang tadi dari hasil yang batal, transaksi yang batal, maka uang tadi mau dan masih menjadi milik menjadi milik ini pembeli. Harus dikembalikan. Kemudian kenapa yang kedua ya, tidak dikembalikan kepada pemilik dan juga tidak dimiliki oleh penjual tapi diserahkan kepada dari ulama. Ini pendapatnya Ibnu Qayyim dan ini pendapatnya saya berdasarkan hadis dari Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim ketika memberikan penjelasan dia kasih contoh yang sangat ekstrem. Misalnya dalam kasus zina, konsumen ngasih mahar ke pelacur, kemudian terjadikan perzinahan. Dia dapat apa tidak? Jangan manfaat. Manfaatnya sesuatu yang haram. Kata yang mengkaji, Fala Ayat an ada mukai dan iwad dan omit Tidak boleh dalam aturan jual beli antara iwat dan awil kok gabung dari satu awil. Ini dia sudah bayar dapat barang, dapat keuntungan, tapi ternyata duitnya juga banyak. Jadi terkumpul tiga hal pada dirinya, iwan dan muawin. Fa'inna fi kalian i'anatun lahu iwan ummah. Karena semacam ini akan semakin mendorongnya untuk berbuat dosa dan kemusuhan. Wa tayyidu akhari ma'asi alaihi dan mengucapkan pelaku maksiat untuk semakin rajin maka maksiat. Terus dia ngasih contoh dari agak yang Wafaluri Uzan Apa yang diinginkan oleh lelaki itu Gelap Wafaluri Mawatis dan lelaki kan zina Ketika dia tahu bahwa dia bisa mendapatkan tujuannya Dengan berbuat zina Sementara hartanya akan dikembalikan Maka dia akan semakin senang Cari kira-kira pelaku yang mau bertobat Nanti kalau sudah selesai dia bertobat duitnya dikembalikan sehingga kata beliau, wa yatadamman jam'a baina dzulmi wal fahisyah wal badan." Semacam ini berarti menggabungkan antara kezaliman, perbuatan keji dan perbuatan. Ini yang menjadi alasan kembali tidak mungkin karena itu berlaku itu kembali. Dan ini adalah pendapat yang Baik. Kemudian catatan yang terakhir. Jadi kita telah mengatakan bahwa uh, eh, haram bukan milik sekaligus dari hasil saling itu bukan milik yang membawa bukan milik berbuat. Terus bagaimana jika dia membutuhkan? Misalnya dia dulu nggak punya pekerjaan, dia ya, penghasilannya hanya dari apa gaji sebagai pegawai bank sehingga seluruh isi rumahnya itu hasil gaji bank lalu dia bertobat ya dia bertobat dia tidak tahu riba itu haram dan gajinya tidak seperti terus dia bertobat tapi kalau dia bertobat dan dia serahkan seluruh isi rumahnya, dia nggak punya apa-apa. Nah untuk kasus seperti ini, kata Abu ulama, harta yang kita punya akan disedekahkan oleh orang lain. Dan orang yang pertama kali paling berat untuk mendapatkan sedekah itu adalah dirinya yang kala itu membutuhkan. Sehingga dia sedekahkan harta yang kira-kira di luar kebutuhannya. Misalnya untuk satu hari hidup dia hanya butuh 100 ribu Tapi dia punya tabungan misalnya 5 juta Maka untuk bisa bertahan hidup selama satu bulan butuh berapa? Sisanya disedekahkan Nah sisanya ini jadi sedekah untuk pribadinya dan keluarganya sampai dia mendapatkan pekerjaan yang halal setelah itu dia lepaskan. Ini keterangan Al-Ghazali. Beliau mengatakan walau ayatasabta mabni ala nafsihi wa riyalihi tidak kana tabiran. Orang yang membawa harta haram boleh menciptakan harta itu untuk dirinya dan untuk keluarganya kalau dia orang fakir. Dia dari dulu kerjaannya hanya tujuan rokok. Sebenarnya dia tahu kalau tujuan rokok ini haram. Jadi ada pekerjaan yang selain riba. Kalau dia harus buang semua hartanya, dia tidak ada untuk harta dirinya dan keluarganya. Dia boleh mengambil sebagian untuk dan keluarga. Di anak dia kamu tidak kamu muara berlaku ini. Karena kalau kemudian keluarganya adalah fakir, berarti keadaan sedang. Baruhum awla menyatasattamu ini, Bahkan dia adalah orang yang paling berat untuk disegai pertama kali Sebelum orang Kemudian pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh Syekhul Islam. Dia mengatakan, "Wanita terjadi zannu." Kalau wanita pelaku itu bertobat, wahai kongkar, dan bukan pembuat kongkar itu bertobat, wakan mukoroa sementara mereka semuanya orang fakir, jaza yang ini ini min hadal mal min maka boleh mengambil hasil dari zinanya tadi dan hasil dari jual khamar tadi sesuai dengan kebutuhan saja e, eh, Tidak boleh lebih dari itu. Khusus untuk orang yang khusus untuk orang yang fakir Wallahu a'lam. Ada sebuah pernyataan menarik yang mungkin kami mau kita baca terlebih dahulu tidak masalah ya. Kita semuanya menghendaki tidak ada haram di rumah kita di tempat kita. Dan bahkan ada sebagian dari lagi kita yang ingin agar kita menjadi manusia yang warok, warok dalam masalah harta. Bagaimana ini warok? Banyak orang membayangkan warok itu susah. satu teori saja sulit. Padahal aslinya satu teori warok itu gampang. Prakteknya yang susah. Nabi SAW pernah mengajarkan kepada salah satu dulu beliau, Da'ma dari bukan Bila dari Tinggalkan yang melakukanmu Dan ambil yang tidak melayani. Jadi yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Cara ini gampang tidak? Gampang ya? Prakteknya ya? Bisa Dan itulah ciri khas syariat Islam Menjelaskan saya Islam selalu bulat bulat bulat kadang dong nggak apa-apa dan itu bisa jadi kita bagian dari syariat Islam mau uh, mau bicara atau menjelaskan kepada masyarakat sebenarnya apa itu Islam Nusantara bulat bulat ya nggak apa definisinya aja nggak jelas itu gimana mau praktek berarti itu bukan bagian dari Islam Islam itu dari kami. Mungkin sudah dipraktekkan karena dorongan kawan nafsu tantangan hidup yang luar biasa. Kata Abu Abdurrahman Al-Umar, dia seorang ulama yang